واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانا الله رحمني ورحمه الله شكرا من الله عز وجل memberikan kesehatan kepada kita dan kesempatan sehingga pada sore hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan tadi kita dengan membaca kitab Sahih Tarikh Tarikh. Kedua Al-Hafidh Abdul Azim al mundir rahimahullah taala yang dijelaskan hadis-hadis yang sahih, dan hasan dari yang baik oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan masih dalam bab keutamaan orang yang wukuf di Arafah dan keutamaan hari Arafah. Ya. Hadis yang kelima yang dikatakan Hasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنها فقال اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan datang seorang Ansari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ada beberapa kalimat, beberapa hal yang akan aku tanyakan kepada engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijlis duduklah. Wajah min saqir. Kemudian datang pada saat itu datang juga seorang dari Bani Saqif, penduduk negeri Taif. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini kalimatun as'alu anhun. Ya Rasulullah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan سبقك الأنصاري ansar ansari engkau telah didahului oleh al-ansari orang dari ansar Faqala al-ansari maka orang al-ansari tersebut yang mana al-ansari adalah penduduk asli kota Madinah Al-Ansari tersebut mengatakan innahu rajulun gharib dia dari taqif itu orang yang asing, orang yang jauh. Wa inna lil gharibi haqqan. Dan orang yang asing itu memiliki hak. Fabda bihi. Mulailah dengannya. Nah, pada nah, sini ya dalam riwayat ini dari potongan riwayat yang agak panjang kita potong dulu. Dan nah, adab yang ditunjukkan oleh mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adab yang diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang kepada Nabi Wasallam kemudian minta izin, ya Rasulullah kalimatun beberapa kata sebentar saja saya akan bertanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan adab kepadanya. Mau bertanya, izin duduklah. Ya Rasulullah bin Saqif datang lagi seorang lain dari Bani Saqif penduduk Taif juga mengatakan sama. Ya Rasulullah kalimatan as'alu anhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adil mengatakan al ansar. Kamu sudah didahului oleh al-ansari. Ya, yang dulu didahulukan oleh Nabi alaihi salatu Tetapi al-ansari tersebut juga sangat bagus adabnya Nah, memang memulai adalah ya, Pak dia. Dia yang pertama datang semestinya pertama mendapatkan kesempatan. Tapi dia orang yang hasil, orang yang berakal. Kalau dia orang Madinah kapal saja bisa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Wa inna lil gharibi haqqan. Kalau dia orang sakit dari jauh, ya, orang yang asing itu memiliki hak. Nah, ini ya. Masing-masing menunjukkan haknya. Ya, menunjukkan yang baik, menunjukkan adab yang tinggi. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan izin dari Al Ansari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Taqafi tersebut, orang dari Bani Taqif, ya namanya Taqafi, Faakbara ala Taqafi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang dari Bani Taqif tersebut. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta ba'tuka amma kunta tas'aluni anha. Wa in syi'ta tas'aluni wa ukhbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan alamun min alamin nubuwah salah satu bukti tanda dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, kalau kamu mau, aku langsung akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang kamu akan tanyakan. Dan kalau kamu mau, silahkan kamu bertanya, aku akan beritahukan jawabannya. Jadi Nabi SAW yang semestinya biasanya tidak tahu perkara gaib, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu apa yang ada dalam benak orang tasawuf yang akan bertanya. Dan sudah tahu sebelum diutarakan apa yang akan ditanyakan. Sehingga beliau katakan, kalau kamu mau saya langsung beritahukan apa yang akan kamu tanyakan. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kalau kamu mau silakan tanya. Pilih mana? Faqala يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك Maka orang Ansari, orang Saqafi itu berkata, Ya Rasulullah, bahkan silahkan jawab kepadaku apa yang akan aku tanyakan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jita as'aluni 'ala ruku'i wa sujudi wa salati wa shaum Kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang rukuk, sujud, sholat, dan berpuasa. Faqala maka As-Saqami itu mengatakan wallazi ba'athaka bil haqq ma asqata mimma kana di nafsi syai'a Orang dari Bani Saqib itu mengatakan demi Allah yang mengutusmu dengan benar Sungguh engkau tidak keliru sedikit pun dari apa yang ada dalam jiwaku. Apa yang akan saya tanyakan yang ada dalam hatiku yang masih diangan-angan. Ya seperti itu. Tidak salah engkau menebaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan jawabannya, mengatakan, "Saidah rakaat qadha rahatika ala rubbatik." ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصلي أول النهار وآخره Nah, Nabi SAW mengatakan tentang rukuk, maka apabila kamu rukuk, letakkanlah telapak tanganmu pada lututmu, pada kedua lututmu. Rahah. Ya, ini rahah. Nabi SAW disebutkan dalam Sama'il Muhammadiyah, rahbar rahah. Ininya lebar. Telapak tangannya lebar. Nabi SAW demikian. Rahah. Kotak rahataika. Rahatun. Mutannanya rahatari. Karena mansub rahataika. Letakkan kedua telapak tangan ini di lutut. Ya, di kedua lututmu. Summa barrid asabi'ah. Kemudian rentangkan, jarangkan jari-jarimu. Ya, ketika ruku begini, dipegang. Ya. Seperti memegangnya. Tumaskun, kemudian tenanglah diamlah sampai setiap anggota badan mengambil tempatnya. Masing-masing di posisinya. Tumak nina dalam salat. Ya. Wa idza sajadta famaskin jabhatak dan apabila kamu sujud dan nah, makin jabhatak berikanlah tempat untuk dahimu. Jadi ya, benar-benar tempelkan jidatmu dahi ini benar-benar ditempelkan di lantai ketika sujud. Makin berikan posisi, berikan tempat, ya. Wala tangkur nakra dan jangan memasuk seperti ayam. Jadi berhenti. Jangan cuma nempel di pel gitu saja. Ya. Nah, bakhil Nah, masa sini kotor nanti kena debu. Nah, baru nempel sudah diangkat. Harus lama, ya. Makin dia bahasa. Jujur nempel lama. Ya. Nah, makin jabahata wala tangkur naqra. Itu ketika sujud. Dan tentunya ya, dalam sujud, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Umir Tuhan asjud ala sab'ati a'zum. Aku diperintah untuk sujud dengan tujuh tulang. Dahi dengan hidung dihitung satu. Kemudian dua telapak tangan. Dua lutut. Dua ujung kaki. Ujung telapak kaki. Tujuh. Tujuh tulang. Itu. Nah, kata Umir itu diperintah. Berarti menunjukkan al-wujud Termasuk kewajiban dalam sholat kita. Sujud dengan sabahati a'zum. Sujud dengan tujuh tulang. Baik. Wasalli awalan nahari wa akhirah. Salatlah di awal siang dan di akhirnya. Salat di awal siang, salat apa? Al-Fajr. Salat subuh. Dan salat di awal siang. Ya, setelah terbit fajar berarti sudah masuk waktu siang. Maksud nahar. Makanya orang yang mau berpuasa sudah tidak boleh makan. Wa akhirahu akhirnya salat asar. Nah, salatlah subuh dan salatlah asar. Salat di awal siang dan salat di akhir siang. Tentunya juga salat-salat yang lainnya. Maka As-Saqafi mengatakan, Ya Nabi Allah, fa'in ana sallaitu bainahuma Ya Rasulullah, kalau aku juga sholat di antaranya, zuhur di tengah-tengah siang juga saya sholat. Kalau fa anta dan Kalau begitu berarti kamu adalah orang yang benar-benar sholat. Kemudian tentang puasa Nabi Wasallam mengatakan wasum min kulli syahrin salata asrata wa arba'a asrata wa khamsa asrata. Adapun puasa maksudnya puasa sunnah maka lakukanlah puasa sunnah tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ayyamul bid. Hari-hari putih, hari-hari cerah. Hari-hari purnama. Malam-malam purnama. Yang lebih awal ya, Ayyamul bid. Faqamat saqafi. Maka dengan demikian berdirilah ya as tersebut karena sudah selesai jawaban pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم ala Al Ansari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Al Ansari dan juga mengatakan sama. فقال إن شئت أخبرتك عما wa تسألني وإن tas'aluni wa ukubiru. Kalau kamu mau silahkan Nah, aku akan beritahukan apa yang kamu tanyakan. Kalau kamu mau, engkau bertanya dan akan aku beritahukan. Maka Al-Ansari pun mengatakan sama dengan yang dikatakan oleh Sahabi. Ya la ya Nabi Allah, akhbirni bima ji'tu as'alu. Tidak, wahai Nabi Allah, yani aku tidak usah memberitahukan apa yang akan aku tanya. Tetapi kabarkanlah Ya, dari apa yang aku tanyakan kepadamu. Ini karena mereka berdua orang yang beriman sudah yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan aku akan beritahukan apa yang ada pada hatimu yang akan kamu tanyakan mereka berdua sudah yakin Nabi benar-benar tahu karena beliau muayyadun bil wahyi didukung dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu maka percaya Langsung, ya silahkan Nabi SAW. Beritahukan kepada aku Apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan? Kala, maka Nabi SAW mengatakan, Jika tas'aluli anil haji, ma lahu hina yakhruju min baitihi, wa ma lahu hina yaqumu bi'arafat, wa ma lahu hina yarmil jam'a yarmil jima'a. وما له حين يهلك رأسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت Al-Ansari ini bertanya, kata Nabi SAW, kamu datang untuk bertanya tentang orang yang haji. Apa yang akan dia dapatkan semenjak dia keluar dari rumahnya? Apa yang akan dia dapatkan kalau dia wukuf di Arafah? Apa yang dia dapatkan ketika dia melempar jumrah? Apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencukur, menggundul kepalanya? Apa yang akan dia dapatkan ketika dia menyelesaikan tawaf terakhirnya di Ka'bah? Jadi tentang amalan-amalan haji, apa keutamaannya, apa pahalanya? Maka Al-Ansari pun mengatakan, Ya Nabi Allah, wallazi ba'ataka bilhaq haq mimma kana fi syai'a. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, sungguh engkau tidak keliru sedikit pun dari apa yang ada pada jiwa. Subhanallah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menebak apa yang ada dalam benak seorang. Tentunya ini ya dengan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ya nah dalam surat al-jin Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib tidak akan Allah tampakkan perkara ghaib itu kepada seseorang illa man irtada min rasul kecuali siapa yang Allah ridhai dari para rasulnya ya para rasulnya nah Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukannya Inna yasluk min baini yadayhi wa min khalfi Allah akan memberikan jalan dari depan atau dari belakang untuk bisa mengintainya, melihat perkara ghaib itu. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membaca otak. Ya, bisa membaca isi pikiran As-Saqafi dan Al-Ansar. Tapi ini tidak setiap saat. Hanya pada saat-saat dikehendaki oleh nah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak setiap saat. Tidak setiap kali datang orang Nabi sallallahu bisa baca, "Oh, kamu mau begini, kamu mau begini." Enggak. Ya, hanya dalam riwayat ini saja. Yang lain ketika ada orang yang berdusta bahkan alul kita berdusta di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tersenyum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menyatakan bahwa mereka itu berdusta. Baru Nabi Sallam tahu oh, ternyata alul kita tadi nah, menyembunyikan sesuatu. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamu ya tadi datang bertanya tentang haji. Apa yang dia dapatkan semenjak keluar dari rumah, ketika hukum di Arafah, ketika melempar jumrah, ketika mencukur menggundil rambutnya, ketika tawa, apa yang akan dia dapatkan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa inna lahu hina yakhruju min baitihi anna rahilatahu لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حق عنه بها خطيئة Seorang yang haji ketika keluar dari rumahnya, maka kendaraan tunggangannya tidaklah melangkah suatu langkah kecuali Allah Azza wa Jalla tuliskan dengannya satu pahala atau Allah kuburkan dengannya satu dosa. Ini. Ya, semenjak keluar dari rumah, langkah kanan, langkah kiri, semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan ya, dituliskan pahala dan pengguguran dosa. Nah, ya, maka alhamdulillah kalau dari Indonesia jauh, ya, dan nah, langkahnya panjang. Nah, ya, maka semestinya juga demikian. Orang-orang yang pondokannya dua kilo, ya, misalnya, atau bahkan lebih, tidak banyak menggerutu. Ya, yang ngurusin sudah susah. Ya, apalagi orang Indonesia. Nah, yang sana yang sampai ke bawah mungkin untuk penyewaan hotel itu tidak seberapa sehingga dia kalah dengan Malaysia. Malaysia dapat dekat-dekat. Indonesia dapat jauh-jauh. Karena apa? Memang ya uang yang sampai bawah mungkin ya tidak seberapa. Nah, tapi Alhamdulillah di situ ada nilai pahala. Ya, semakin jauh langkahnya, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian wa idza waqafa bi Arafah fa inna Allah yanzilu ila samai ad-dunya la samai ad-dunya fa yaqul umru ila ibadi syu'san ghubra اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عارج Adapun ketika orang yang haji itu wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sore hari Arafah itu dan mengatakan kepada para malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku acak-acakan rambutnya tidak tertata, kakinya berdebu kotor, tidak sempat mengurusi kebersihan jiwanya. Ishadu saksikanlah anni qad ghafartu lahum dzunubahum bahwa aku telah ampuni bagi mereka dosa-dosa mereka. Wa in kana meskipun dosa-dosa mereka ada qatris sama sebanyak tetes air hujan auram ramli Atau sebanyak tumpukan um, debu. Ya, debu yang menggunung. Ramlu alid. Dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka wukuf di Arafah. Wa idza ramal jimara la yadri ahadun ma lahu hatta yuwaqahu yawmal qiyamah. Sedangkan kalau dia melempar jumroh, seseorang tidak tahu apa yang dia dapatkan sampai nanti dia mendapatkannya diberikannya pada hari kiamat. Ini untuk menunjukkan besarnya balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau melempar jumrah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyebutkan apa yang akan didapatkan oleh seseorang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Karim kepada hamba itu di hari kiamat. Berarti juga nampak Allah yang besar. Ya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemurah. Ya, akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang berhaji yang melempar jumlah. Wa idza halaqa ra'sahu falahu bi kulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nurun qiyamah. Adapun kalau dia menggundul kepalanya, maka dengan setiap helai rambut yang jatuh dari kepalanya, dia akan mendapatkan nurun cahaya pada hari kiamat. Nah, ya dengan setiap rambut cahaya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan dan cahaya itu tentunya sangat dibutuhkan ya tentunya ketika melewati asyarat, di sana gelap ya ya. orang akan melewati masing-masing dengan cahayanya sendiri-sendiri tidak bisa ngempak ya tidak bisa ya mau nimbrung ikut dengan saudaranya atau temannya tidak bisa masing-masing. Nah, nggak seperti di dunia, tidak bawa senter, yang lain bawa senter santai aja. Ya, lampu sepeda motor mati, ya juga nggak masalah. Nah, tidak seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan wa idza qata akhir bil bait. Kalau dia menyelesaikan tawaf terakhir di Ka'bah Tawaf terakhir bisa tawaful ifadah atau tawaful wada. Ya, bisa tawaf ifadah, yakni tawaf setelah dari ah, apa namanya Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina datang lagi ke Ka'bah. Tawaf ifadah atau namanya tawaful ziarah. Sudah beberapa hari meninggalkan Mekah, kembali lagi menengok Ka'bah, tawaf. Atau tawaf yang terakhir, ya, sebelum orang meninggalkan Mekah menuju daerah masing-masing, diperintahkan untuk tawaf wada. Kalau dia menyelesaikan tawaf terakhir itu, maka Nabi telah mengatakan, "Kharaja min dunubihi ka waladat ummuhu." Dia keluar dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Dan demikian, seorang yang haji, amalan-amalan yang utama, mengiringinya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ya, orang yang apa namanya mendapatkan lapang ya kelapangan rezeki semestinya demikian bersemangat untuk melakukan hal ini dan saya sudah ingatkan meskipun sekarang harus diatur ya. Nah, sehingga mungkin antrinya lama tidak mengapa. Ya, tidak mengapa antri. Atau cari jalan-jalan lain yang apa namanya benar ya. ya jalan-jalan lain yang resmi untuk bisa ya, melaksanakan ibadah haji karena demikian besar pahalanya. Nanti juga akan ada kita baca insya Allah dalam bab ini Ya, anjuran tentang hal itu itu ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak berhaji. Ada. memang kitab kita terhib terhib. Ya, motivasi dan ancaman. Motivasi untuk melakukan hal yang baik, macam-macam bentuknya. Ya, dan ancaman dari hal-hal yang jelek juga banyak macamnya. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-10. Ya, hadis-hadis. Dua hadis setelah yang kita baca tadi dalam bab keutamaan di Arafah tidak sahih maka tidak kita baca. Bab ke-10 dikatakan oleh Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundir rahimahullah ta'ala At-targhib bi ramjil jimar wa ma jaa bi rabbiha. Anjuran untuk melempar jumrah dari riwayat yang ada bahwa itu suatu saat nanti akan diangkat. Nah, tapi riwayat tentang diangkatnya jumroh artinya diangkat dari bumi tidak ada lagi di bumi. Nah, itu riwayatnya pahit. Tentang lempar jumroh telah tersebut pada bab sebelumnya. Ya, tadi adapun orang yang melempar jumroh, orang yang haji yang melempar jumroh, dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan sampai dia menjumpainya di hari kiamat nanti. Sama dengan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman secara umum. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka satu jiwa tidak tahu ya, apa yang disembunyikan untuknya dari balasan yang menyenangkan mata itu sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka lakukan. Tembar jumroh keutamanya besar, ya. belum diberitahukan, tapi kita yakin pasti besarnya. Karena apa? Allah Al-Karim. Nah, dalam lafaz Imam Al-Bazzar rahimahullah taala beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih Amma ramyukal jimara falaka bi kulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqa. Nah. Adapun pelemparan jumrah yang engkau lakukan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan maka engkau akan mendapatkan dengan setiap batu yang kamu lempar takfiru min minal mubiqat penghapusan dosa salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang membinasakan ya melempar jumroh dengan setiap batu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dari kita dosa besar dosa Besar-besar yang mungkin pernah kita lakukan yang kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Dengan lemar jumrah ya. Satu jumrah tujuh demikian. Setiap batu kata Nabi SAW mendapatkan takfiru kabiratin dihapuskan dosa besar dari dosa-dosa al-mubiqah Baik. Selanjutnya riwayat yang sahih dikatakan an bin Abbas radhiyallahu ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas semoga Allah taala meridai keduanya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض قال قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له فقال صحيح على شرطهما Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika Ibrahim Khalilullah mendatangi tempat-tempat pelaksanaan haji, mendatangi Mina, aradalahu as-syaitan, syaitan menghalang-halanginya. Pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah berada di Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah, Jumrah yang paling dekat ke Mekah. Ya, Jumrah Aqabah, Jumrah yang paling dekat ke Mekah. Setan menghalang-halangi Nabi Ibrahim di sana menghadang Nabi Ibrahim di sana, maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan tujuh batu sampai setan tenggelam di dalam tanah. Dilempar ya sampai sembunyi ke dalam tanah. Tapi kemudian dia menghalangi lagi di jumrah yang kedua. Maka Nabi Ibrahim pun melemparnya dengan tujuh batu sampai setan tenggelam lagi ke dalam tanah. Kemudian setan lagi menghalangi pada jumrah yang ketiga yang paling jauh dari Mekah yang sekarang kita istilahkan jumrah pula, jumrah yang pertama. Maka dilempar juga dengan tujuh batu oleh Nabi Ibrahim sampai tenggelam di dalam tanah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asy-syaitana tarjumun. Kalian itu ketika melempar jumrah itu melempar setan. Ya. Setan yang kalian lempar, maka setan jangan dimasukkan ke dalam hati. Setan dilempar dibenci, bukan melakukan seperti yang dilakukan oleh syaitan. Ya, Artinya apa? Tidak boleh bulu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga melempari temannya. Ya, kalau tujuannya melempari temannya, mumpung di sini, ya mungkin begitu. Nah, itu setan masuk dalam hati, bukan melempar setan. Setan merasuk ke dalam hati. Ya, kadang ada yang hulu yang berlebihan. Nabi saya sudah memberitahukan ya ketika memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mengambilkan batu-batu yang diungkapkan seperti sebesar ujung jari ya batu-batunya kecil saja ini hanya simbol ya nah tapi orang ada yang wah orang mantap orang mantap kalau cuma segini ya cari yang besar Padahal berkerumunan orang di sana. Mungkin dia dari belakang kasihan kalau ya kena temannya. Batu segitu saja kata kalau dilempar dari belakang kena kaca mata plong. Ya. Nah. Pecah kacamata. Nah. Yang setan yang terjun kalian lempar setan hati apa? Kalian harus benci setan. Kalian harus buang, kalian harus lempar Setan yang menghalang-halangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Wa millata abikum Ibrahim tattabi'un dan agama bapak kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Jadi dengan melempar jumrah itu berarti mengikuti sunnah Nabi Ibrahim yang dihidupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimallahu taala dalam sahihnya dan Al-Hakim An-Naisaburi taala dan lafaz Al-Hakim dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim dan Al bani pun mengisyaratkan hadis ini sahih sanadnya. Kemudian dari yang ketiga dalam bab ini bab melempar jumrah yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Idza ramaital jimara kana laka nuran yaumal qiyamah Rawahul Bazzar min riwayat Salih Maula Tawamah Nah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu melempar jumrah maka engkau akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. ataukah kana nuran dan nah, lempar lemparan jumrohmu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Ya, maka engkau akan mendapatkan cahaya, atau lempar jumroh itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Ini fadilah keutamaan dari Romyun Jimar melempar jumroh. Jadi ya kadang-kadang orang yang nam, apa namanya meremehkan perintah-perintah Allah tapi nam, bisa haji badannya kuat ya sehat main wakil saja. Ya, diwakilkan. Kenapa? Capek. Kenapa? Ya, tidak mau berdesak-desak. Ya, itu hal yang tidak baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus mengingat keutamaan-keutamaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga dengan demikian akan bersemangat. Makanya memang ya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus punya ilmu sebelum mengamalkan. Nah. Baik. Hadis tadi hal sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullahu taala. Lanjut pada bab ke-11 anjuran untuk hal qurra'ti di Mina. Untuk menggundul ya, mencukur habis rambut kepala di Mina. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ighfir lil muhalliqin qalu ya Rasulullah wa lil muqassirin قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين رواه البخاري ومسلم وغيرهما Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan, Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundil rambut kepalanya, mencukur habis. Nah, maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, bagi orang yang memendekkan juga, ya, cuma mengambil sedikit dari rambutnya. Nabi ulangi lagi, Allahumma ghafir lil muhalifin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundil rambutnya. Mereka berkata lagi, Ya Rasulullah walil muqassirin. Juga bagi orang-orang yang memendekkan rambut. Nabi ulangi sampai tiga kali, Allahumma ghafir lil muhalifin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundil rambutnya. Kalau ya Rasulullah walil muqaddirin yang keempat. Ya, mereka mengatakan demikian. Ya Rasulullah juga bagi orang-orang yang melakukan taksir hanya memendekkan sedikit rambutnya. Baru walil muqaddirin bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. Nah, artinya apa? Bahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan maghfirah sampai diulang tiga kali bagi mereka orang-orang yang rela kehilangan rambut yang sangat disayangi. Ya, kadang-kadang kan begitu. Sebagian orang, ya, rambut jadi apa namanya bahan ben ganteng, ya. Dan nggak ada rambutnya nggak ganteng katanya. Padahal nggak tahu dia kalau rambutnya hilang lebih ganteng. Ya, nah tapi kadang-kadang demikian, isin, malu, ini dan itu. Ya, subhan semuanya ya. Subhan-subhan yang ada pada benak kebanyakan orang. Nah, sehingga sering juga kita dapatkan kubar haji. Jadi haji pun enggak orang butira laut, Ya. Tidak berkurang. Haji apa enggak itu. Nah, jangan-jangan cuma sampai Jakarta sembunyi Jakarta. Ya, ada di mana? Nah. Ya. Ketika orang merelakan ya, rambutnya dipotong. Apalagi tadi ya, setiap rambut yang jatuh nah, menjadi cahaya. Nah. Tapi memang ada juga sehingga ini menjadi pekerjaan, menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka orang-orang yang di Mekah di eh, apa itu di Marwah ya banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada agak gede, ada tua, bawa gunting. Ya, ya bawa gunting, dua real, dua real, begitu. Tapi kerjaan bagi mereka. Ya, dicukur sedikit saja. Kalau perempuan, iya memang, cuma seujung jari. Tapi bagi laki-laki, hendaknya dia merelakan rambutnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cahaya ya rambut itu nanti pada hari kiamat nanti. Dan memang itu juga sebuah ungkapan. Kalau rambut saja bakhil apalagi lainnya. Ya, rambut saja yang sebentar nanti tidak sampai setahun sudah tumbuh kembali lagi. Bahkan setengah tahun atau tiga bulan sudah kembali normal lagi. Bahkan mungkin tumbuhnya lebih baik. Ya, nah, kenapa bakhil? Kalau itu saja bakhil, apalagi suruh menyerahkan lehernya. Ya? Nah, kalau rambut saja pasti, apalagi suruh menyerahkan lehernya atau uang. Nah, apalagi anaknya ya, seperti Nabi Ibrahim berkorban ya, merelakan anaknya. Meskipun kemudian ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang permasalahannya al-qalb, ya permasalahannya hati. Kalau hati sudah pasrah dengan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunnahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilakukan dengan senang hati karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semana dengan itu hadis dari Ummu Husain radhiyallahu taala anha bahwa dia mendengar Nabi sallallahu di haji wada ya mendoakan al muhallikin mendoakan orang-orang yang menggundul rambutnya tiga kali dan mendoakan al diri orang-orang yang memendekkan rambutnya hanya satu kali. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga dengan demikian orang yang menggundul rambutnya memiliki keutamaan mendapatkan doa Rasul sallallahu Alaihi Wasallam untuk diampuni dosanya yang Nabi SAW berdoa sampai tiga kali. Bahkan padahal kalau seandainya beliau berdoa sekali saja sudah pasti akan di Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diulang tiga kali maka akan bersih sekali dosa orang-orang yang menggundul rambutnya itu. Mungkin lebih bersih dari rambut yang di ya, gundul oleh para tukang ya, gundul yang sudah mahir itu. Sampai kinclong ya, kadang-kadang ya, kepalanya itu dosanya insya Allah lebih bersih dari lebih lebih kinclong lagi dari Nah, Allah a'lam bishawab.